Taruhlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, kita masih bisa menggunakan mata kita, masih bisa menggunakan telinga kita, semua anggota badan kita, Allah masih <clears throat> memberikan kenikmatan. Maka itu adalah uh, termasuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita diberikan nikmat kesehatan. Namun ketika eh, Allah memberikan nikmat, maka harus dibalas. Apa balasannya? Yaitu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lisan ya, senantiasa kita memuji, mengucapkan alhamdulillah, bersyukur dengan hati, mengakui nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur lewat anggota badan, yaitu menggunakan nikmat-nikmat tersebut kita gunakan anggota badan kita dalam ketaatan, dalam hal-hal yang bermanfaat yang bukan dosa. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Uh, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab yang baru dalam kitab Syama'ilun Nabi yang disusun oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahmatullahi taala alaihi rahmatan wasi'ah yaitu bab ke-49 tentang sebuah sifat yang mulia. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang akhlak. Nah, di antara akhlak yang baik adalah sifat pemalu. Ada dua hadis yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi. Ya, ada dua hadis yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi. Baik, kita mulai. Babu majaa fi haya'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bab mengenai hadis-hadis yang datang tentang malunya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua hadis yang menjelaskan bagaimana sifat malunya Rasulullah Shallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sebelum kita membaca hadisnya, maka kita akan membahas apa makna dari malu atau al-haya bahasa Arabnya ya. Maka malu atau al atau al Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul dalam Fathul Bari menyebutkan makna haya. Afan. Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan sebuah definisi. Beliau mengatakan al-haya'u khuluqun yab'atsu sahibahu ala bil qabih wa yamna'u minat taqsir fi haqqi dzil haqq. Yang dinamakan dengan malu adalah khulukun, sebuah akhlak yang membuat pelakunya, yang membuat pemakainya atau yang membuat pemiliknya meninggalkan perbuatan yang jelek. Nah, jadi yang dinamakan malu adalah suatu akhlak mulia yang membuat yang membangkitkan pemiliknya untuk meninggalkan perbuatan yang jelek. Contoh misalnya perbuatan jelek adalah membuka aurat. Ketika main bola misalnya, lalu dia menutup aurat. Kenapa kamu menutup aurat? Tidak membuka auratmu. Saya malu. Nah, karena dia malu, lalu dia menutup auratnya. Kan kita tahu bahwa membuka aurat termasuk perbuatan yang jelek. Namun, karena dia malu lalu dia menutup auratnya. Maka ini adalah suatu akhlak yang mulia. Suatu akhlak yang mulia. Contoh yang lain. Ada seseorang yang tidak meminum khamar. Dia menjauhi sesuatu yang memabukkan apapun itu. Ya. Entah misalnya mabuk dengan yang berkelas, narkoba dan seterusnya atau mabuk dengan yang ecek-ecek dengan lem dan seterusnya. Dan dia meninggalkan tersebut. Kenapa? Saya malu kalau ketahuan. Saya malu kalau ketahuan. Nah, perbuatan malu dia membuat dia tidak minum khamar. Tidak ngelem ya dan seterusnya. Maka ini termasuk malu yang terpuji. Kenapa? Karena malunya dia membuat dia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Kemudian jadi itu definisi dari sifat malu, yaitu sebuah akhlak yang membuat pemiliknya meninggalkan sesuatu yang buruk. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar meneruskan, "Wa yamna'u minat taqsir fi haqqi dzil haqq." Dan mencegah seseorang agar tidak lalai, agar tidak kurang ketika menjalankan hak orang yang memiliki hak. Contoh misalnya seorang suami, ya. Dia bekerja, dia mencari nafkah, dia membanting tulangnya istilahnya. Kemudian ditanya, "Kenapa kamu mencari nafkah?" Yang kemudian dia menjawab, "Pertama itu adalah kewajiban saya terhadap keluarga saya." Kemudian yang kedua, "Kenapa kamu bekerja cangkal mana begawi macam-macam?" Saya malu kalau di rumah terus saya malu dengan istri, dengan mertua, kalau pengangguran, kalau tidak ada pekerjaan. Nah, sehingga ini disebut dengan malu yang baik. Kenapa? Karena ketika dia malu, lalu dia berusaha untuk menunaikan hak keluarganya. Lalu dia berusaha untuk semaksimal mungkin untuk menunaikan hak anaknya dan seterusnya. Maka ini disebut dengan sifat malu yang membuat seseorang meninggalkan perbuatan maksiat dan mencegah seseorang lalai, kurang ketika menjalankan sebuah hak dan kewajiban. Nah, kemudian uh, di dalam Al-Qur'an Allah banyak menyebutkan tentang sifat ini, sifat malu ini. Seperti di surah Al-A'raf ayat 26. Firman Allah Subhanahu wa taala walibasut taqwa dzalika khair. Walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan itulah yang paling baik. Nah, pakaian ketakwaan ini ditafsirkan sebagaimana yang diriwayatkan dari Al-Imam At-Tabi'i Al-Hasan Al-Basri dan Imam Ma'bad Al-Juhani pakaian ketakwaan di sini kata mereka berdua adalah ditafsirkan dengan sifat malu sifat malu. Dan sifat malu demikian itulah yang paling bah baik. Kenapa? Karena dengan sifat malu, entah malu dia kepada Allah Subhanahu wa taala, malu kepada manusia, membuat dia mengerjakan perbuatan yang baik, membuat dia meninggalkan perbuatan yang buruk, membuat dia benar-benar menjalankan hak dia sebagai seorang muslim, sebagai seorang suami, seorang istri dan seterusnya. Kemudian Dalam sebuah hadis, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dari sahabat Abu Mas'ud Al Badri radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya termasuk apa yang ditemukan oleh manusia, oleh orang-orang dari ucapan para nabi. Dari ucapan para nabi yang pertama atau nabi-nabi yang terdahulu. Apa itu? Apabila kamu tidak malu, maka silahkan kerjakan apapun yang kau inginkan. Ini adalah sebuah ancaman. Maka ketika seseorang itu tidak memiliki sifat malu lagi, apa yang dia kerjakan? maka dia akan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang jelek dan buruk. Berzina di tengah jalan, subhanallah, ketahuan orang. Nggak malu. Minum khamar di depan orang. Ketika sifat malunya dicabut, maka dia akan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang buruk. Kalau bahasa Banjar, kalau tahu bahasa, kalau tahu disupan lagi. Ya, apapun digawi, apapun dikerjakan. Ya. Misalnya perempuan sudah berpakaian mini keluar rumah, maka orang-orang akan menyebut karena tahu disupan lagi. Handap benar sudah baju. Menjadi perbincangan. Orang-orang pun akan mengatakan tidak tahu di malu lagi. Ini adalah sebuah realita yang banyak terjadi. Karena kalau sudah sifat malu dicabut, maka dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat dirinya malu. Bahkan bukan cuma dia sendiri yang malu, keluarganya pun ikut mah malu ketahuan berzina misalnya waliyadzubillah minum khamar ketahuan mabuk-mabukan malu nantinya bukan cuma dia yang malu bahkan keluarganya pun juga mah malu nah tentang hadis tadi bahwa ucapan para nabi terdahulu adalah apabila kamu tidak malu lagi maka kerjakanlah sesukamu nah kita baca penjelasan dari para ulama tentang makna hadis tadi Al-Imam Al-Khattabi mengatakan, kalau Syekh berkata Syekh, adapun makna an-nubuwatul ula, nabi-nabi yang terdahulu, kata beliau, Anal haya'a lam yazal amruhu thabitan. Bahwasanya sifat malu senantiasa perintahnya ada. Sejak zaman dulu, nabi-nabi terdahulu sampai zaman seka sekarang. Itu menunjukkan sifat ini relevan dari sejak dulu sampai zaman sekarang. Sifat ma malu. Wasti'maluhu wajiban munzu zamanin nubuwatil ula. Dan mengamalkan sifat malu adalah sebuah kewajiban sejak zaman nabi-nabi terdahulu. Wa annahu ma min nabiyyin illa wa qad nadaba al haya wa bu'itsa alaihi. Dan bahwasanya tidaklah seorang nabi kecuali sungguh dia memerintahkan untuk memiliki sifat malu dan tidaklah para nabi kecuali dia diutus juga untuk mengerjakan dan memerintahkan sifat malu ini. Wa annahu lam yunsakh fiha wa annahu lam yansakh fiha naskhun min syara'ihim dan bahwasanya sifat malu ini tidaklah dihapus dari syariat mereka, mereka akan tetap ada sejak zaman para nabi terdahulu sampai sekarang tidak dihapus syariat sifat malu. walam yubaddal fima buddila minha dan juga tidak akan dirubah. Sekalipun ternyata ada kitab mereka yang dirubah, namun tetap ada perintah untuk memiliki sifat ma, malu dan termasuk naluri manusia. Sifat malu termasuk sifat naluri manu, manusia. Makanya ketika dicabut maka dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang terhina. Ketika sifat malu dicabut, dihilangkan dari seseorang, maka dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang terhina. Otomatis keluarganya pun juga merasa terhina ketika ada salah satu anggota keluarganya yang sifat malunya sudah ter tercabut. Kemudian Al-Imam Ibn Al-Qayyim juga mengatakan, menjelaskan tentang sifat malu. Ini beliau sebutkan dalam kitab Miftah dari Sa'adah. Kata Al-Allamah Ibn Al-Qayyim, Khulukul haya'i min afdalil akhlaqi wa jalliha wa azamiha qadran wa aktharuha naf'an. Akhlak pemalu, akhlak malu termasuk akhlak yang paling afdal, akhlak yang paling agung dan, dan paling besar nilainya dan paling banyak manfaatnya. Jadi sifat malu itu adalah ibadah ya. Sifat malu adalah ibah, ibadah. Jadi pian penyupan itu adalah ibadah. Namun nanti kita akan sebutkan ada malu yang terpuji dan ada malu yang tercela. Nah, yang sifatnya ibadah tentu adalah malu yang terpuji. Apa? Ya, yaitu tadi yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, sifat malu yang membuat kita meninggalkan perbuatan maksiat sifat malu yang membuat kita memaksimalkan untuk menunaikan hak orang lain. Sifat malu yang membuat kita mengerjakan kebaikan. Itu sifat yang terpuji. Nanti kita akan sebutkan sifat malu yang tercela. Nah, sifat malu yang disebutkan oleh Al-Allamah Ibnu Qayyim ini adalah sifat malu yang terpuji. Maka sifat tersebut adalah akhlak yang paling afdol. Termasuk akhlak yang paling afdol, yang paling agung dan paling besar. Nilainya dan paling banyak manfaatnya. Tentu untuk dirinya dan juga orang lain. Bal huwa khassatul insaniyah. Nah, subhanallah, bahkan sifat malu adalah kekhususan manusia. Binatang nggak malu-malu. Buang air sembarangan, binatang. Kawin sembarangan, binatang. Namun manusia memiliki kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sifat ma malu. Faman la haya fihi falaysa ma'ahu al insaniyah illa lahma wad-dama wa suratahuma adh-dhahirah. Maka seseorang yang tidak memiliki sifat malu, maka tidaklah dirinya memiliki sifat kemanusiaan kecuali hanya sebatas daging, darah, dan rupa yang nampak. Jadi ketika seseorang itu sifat malunya hilang, dia hanya sebatas daging, darah dan penampilan yang nampak saja. Tidak memiliki nilai ketika sifat malunya sudah dicabut. Kama annahu laysa ma'ahu minal khairi syai'un. Sebagaimana bahwasanya tidaklah dia memiliki kebaikan sedikit pun. Jadi ketika seseorang itu hilang sifat malunya, maka tidak ada kebaikan dirinya sama sekali. Dia hanya dia manusia, namun bagaikan cuma daging, sekumpulan daging, sekumpulan darah yang berbentuk manu manusia. Ini sifat yang sangat luar biasa, sifat malu yang mana seseorang itu pasti akan mengamalkan kebaikan dan meninggalkan perbuatan yang jelek. Dalam hadis yang lain masih berkaitan dengan sifat malu secara umum ya. Kita belum uh, menjelaskan dan membaca bagaimana sifat malunya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang lain ya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-iman bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan a'laha qawlu la ilaha illallah wa danaha imatatul adza 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman itu memiliki 70 atau 60 sekian cabang. Cabang yang paling tinggi dari iman adalah ucapan la ilaha illallah atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin menambah, menyempurnakan, meningkatkan iman kita kepada Allah, maka tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perbuatan kesyirikan. Dan cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan kaum muslimin. Ada orang menimbai tikus di tengah jalan, dia singkirkan. Ada orang yang ada ranting e, pohon yang jatuh, ini kalau orang lewat nih bisa bahaya. Antum singkirkan, stop dulu kendaraan. Ada batu yang besar, ini kecelakaan ini kalau orang kena. Antum stop, antum sing singkirkan. Maka itu juga termasuk cabang dari keimanan. Nah, setelah Rasul menyebutkan cabang iman yang paling tinggi, ucapan la ilaha illallah, cabang iman yang paling rendah menyingkirkan gangguan di tengah jalan. Rasul mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman. Sifat malu satu cabang dari keimanan. Nah, apa maksudnya? Sifat malu adalah satu cabang dari keimanan. Al-Imam Al-Khattabi dalam kitabnya Ma'alimus Sunan, yaitu Syarah Sunan Abi Daud, Beliau mengatakan, Afwan, Al-Imam Al-Khattabi menyebutkan dalam kitabnya Ma'ali Musunan apa maksud dari sifat malu adalah satu cabang dari keimanan. Beliau mengatakan, Annal haya'a yaqta'u sahibahu anil ma'asi wa yahdizuhu anha. Fasara bidzalika minal iman. Nah, kenapa sifat malu dikatakan sebagai satu cabang keimanan? Kata beliau, bahwasanya malu itu memutus pemiliknya dari perbuatan maksiat dan membuat dia terdinding dari perbuatan maksiat tersebut. Maka jadilah dengan demikian itu termasuk dari keimanan. Jadi sifat malu adalah satu cabang dari iman. Kenapa? Tatkala dia memiliki sifat malu, maka memutus dia, menghentikan dia dari perbuatan maksiat. Ketika seseorang itu meninggalkan perbuatan maksiat, itulah yang dinamakan dengan i, iman. Itulah yang dinamakan dengan iman. Sifat malu dia membuat dia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu tidak bermaksiat? Saya malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu uh, tidak berzina? Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menumbuhkan sifat malu ini sangat penting ya malu kepada Allah Subhanahu wa taala, malu kepada uh, orang tua, malu kepada orang-orang sehingga apa? Kita meninggalkan perbuatan yang buruk, perbuatan yang jelek. Maka tumbuhkan sifat malu kita terlebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita hanya malu kepada manusia saja, dikhawatirkan ketika dia sendirian tidak ada manusia dan dia tidak malu kepada Allah, maka akan berbuat mak maksiat. Jadi tumbuhkan sifat malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian masih tentang berkaitan sifat malu secara umum ya. Kita baca hadis yang lain dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. Qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wa wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin." sifat malu itu tidaklah dia datang kecuali dengan keba kebaikan. Maksudnya ketika orang itu memiliki sifat malu, maka akan banyak kebaikan yang datang kepada dirinya. Nah, perhatikan penjelasan sabda Rasul ini bahwa uh, sifat malu tidaklah datang kecuali dengan kebaikan. Al-Imam Ibnu Battal ya, dalam kitab beliau Syarah Sahih Bukhari. Jadi uh, Sahih Bukhari itu termasuk kitab yang banyak disyarahkan oleh para ulama. Ya yang masyhur adalah Fathul Bari Syarah Imam Ibnu Hajar. Ada lagi dengan judul yang sama Fathul Bari karangan Ibnu Rajab. Nah, ada uh, syarah yang ringkas ya. Yang dicetak cuma dua jilid kalau kalau kada eh, kalau kada salah itu karangan uh, Ibnu Battal. Syarah Sahih Bukhari karangan Ibnu Battal. Ibnu Battal mengatakan, apa maknanya hadis Rasul tersebut? Maknanya adalah kata beliau, Anna man istahya minan nas an yarauhu ya'til fujur wa yartakibul maharim. Fadzalika da'iyatun lah ila an yakuna ashadda haya'an min rabbihi wa khaliqihi. Wa man istahya min rabbihi fa inna haya'ahu zajirun lahu an tadhi'i fara'idihi wa rukubi ma'asihi. Lianna kulli dhi fitratin sahihah ya'lamu anna Allah ta'ala an-nafi' wad-dar war-razzaq wal-muhyi wal-mumit. Faidah ali alima dzalik lahu an yastahyiya minhu azza wa jalla. Kata Al-Imam Ibn Battal menjelaskan, maknanya adalah bahwasanya orang yang malu kepada manusia, dia malu dilihat oleh manusia, maka akan mendatangkan keburukan dan dia akan mengerjakan uh, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian itu membawa kepada yang lebih malu lagi dari Allah Subhanahu wa taala dan uh, penciptanya. Jadi maksudnya adalah ketika kita malu untuk mengerjakan sesuatu, malu dilihat oleh manusia. Kita misalnya, kenapa kamu tidak mengerjakan perbuatan ini? Saya malu dilihat oleh manu, manusia. Maka seharusnya dia lebih malu lagi kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang menciptakan dia. Nah, ketika dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sifat malunya itulah yang menghalangi dia untuk menyia-nyiakan yang diwajibkan dan mengerjakan perbuatan maksiat. Kenapa kata beliau? Karena segala sesuatu yang karena semua makhluk atau semua manusia yang memiliki fitrah yang selamat, fitrahnya masih benar, fitrahnya masih sahih, masih benar, maka pasti dia mengetahui bahwasanya Allah lah yang memberikan manfaat untuknya, Allah lah yang membuat membuat mudarat untuknya, Allah lah yang memberi rezeki kepada dia, yang menghidupkan dia, yang mematikan dia. Maka apabila dia mengetahui perkara yang demikian, maka sepantasnya lah dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita bisa menumbuhkan sifat malu? Maka kita harus meyakini dan mengatakan Allah lah pemilik segala sesuatu. Allah Allah lah yang memberikan saya manfaat, memberikan saya mudarat, yang memberikan saya rizki, menghidupkan dan mematikan. Maka saya lebih pantas untuk memiliki sifat malu kepada Allah dibandingkan dengan manu, manusia. Nah ini cara kita agar menumbuhkan sifat malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu dengan mengatakan dengan seyakin-yakinnya Allah lah yang kuasa terhadap kita Allah lah yang memberikan manfaat kepada kita, yang menurunkan mudarat kepada kita. Allah lah yang memberikan rizki kepada kita, menghidupkan dan mematikan, memberikan kesehatan. Ya, Subhanallah sangat banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, sehingga menumbuhkan sifat malu kita kepada Allah, maka membuat kita berhenti dan meninggalkan perbuatan maksiat dan tidak menyia-nyiakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para pemirsa Rifkan TV eh, dimanapun Anda berada, ya, masih banyak sebenarnya perkataan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan juga perkataan para ulama tentang sifat malu ini, ya. E, kita tidak teruskan, langsung kita e, kepada hadis yang berkaitan dengan sifat malu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu kita baca dulu mukaddimah atau sambutan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala dalam syarahnya Syarah Syama'ilun Nabi. Syekh Abdul Razak menyebutkan pendahuluan beliau mengatakan al-haya'u khaslatun azimah. Sifat malu adalah sifat yang agung. Wahwa min syu'abil iman dan dia termasuk cabang dari keimanan. Tadi disebutkan kenapa sifat malu adalah cabang keimanan? Karena ketika seseorang memiliki sifat malu, membuat dia meninggalkan perbuatan maksiat dan mengerjakan kewajiban. Itulah yang dinamakan dengan i, iman. Wahwa khairun kulluhu. Dan itulah kebaikan seluruhnya. Kenapa dinamakan dengan iman kebaikan seluruhnya? Li'annahu yab'athu ala fi'lil jamil minat ta'at wal mu'amalat wal adab. Karena sifat malu menumbuhkan perbuatan yang indah, perbuatan yang baik berupa ketaatan, berupa muamalah, dan juga adab-adab. Wajitina wajitina bul, wajitina bil qabih minal munkarat wal ma'asi. Dan sifat malu juga membuat pemiliknya meninggalkan perbuatan yang jelek berupa kemungkaran-kemungkaran, perbuatan maksiat dan akhlak-akhlak yang buruk. Fahuwa khuluqun yab'atsu 'ala takhalli bil fadail wa takhalli 'anil 'anil radha'il. Maka sifat malu adalah sebuah sifat yang menumbuhkan yang membuat pemiliknya memiliki keutamaan-keutamaan dan menghilangkan atau menyingkirkan dari keburukan atau kehinaan-kehinaan. Waman nuzi'a anhu waman waman nuzi'a minhul haya in ghamasa fil atham wal mubiqat. Barang siapa dicabut sifat malu darinya, maka otomatis niscaya dia akan tenggelam dari perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan yang membinasakan. Ya. Kenapa orang itu banyak berzina dan sembunyi-sembunyi? Karena mah malu kalau ketahuan. Itu menunjukkan perbuatan zina dan perbuatan yang buruk. Kalau seandainya perbuatan baik, maka akan ditampakkan. Ya. Minum khamar sembunyi-sembunyi, mencuri sembunyi-sembunyi, ketahuan kalau malu kalau ketahuan. Itu menunjukkan adalah dia perbuatan yang buruk. Kemudian Ketika sifat malu juga dicabut, wasafulat akhlakuhu dan akhlaknya menjadi rendah. Dia di mata manusia menjadi rendah dan dihinakan. Dan itu sudah kita ketahui, kita dengar ketika ada orang yang perempuan misalnya eh, suka pulang tengah malam, berpakaian minim. Pasti jadi perbincangan orang-orang komplek. Itu kata tahu di Supanja. Blik malam-malam, seluar handap, dan seterusnya. Jadi itu membuat seseorang apa? Akhlaknya menjadi rendah. Wasaat tuhu dan juga buruk muamalahnya, wa qabuhat tasarrufatuhu dan jelek perga pergaulannya. Ini sambutan dari Syekh Abdul Razak yang menunjukkan bahwa sifat malu memiliki keutamaan yang sangat banyak. Ketika sifat malu itu dicabut, maka dia akan terhinakan, terendahkan, dan juga akan uh, melaksanakan atau mengamalkan perbuatan-perbuatan yang buruk berupa sifat-sifat yang menghancurkan ataupun perbuatan-perbuatan eh, dosa. Nah, tadi ulun kelupaan ada sifat malu yang tercela, ya sifat malu yang tercela. Mana yulah? Tunggu sebentar. Nah, ya. Jadi sifat malu ditinjau dari hubungannya ya. Ada dua macam ini disebutkan uh, dalam kitab Al-Akhlaq Al-Islamiyah karangan Syekh Hasan As-Said Al-Mursi bahwa uh, sifat malu terbagi dua. Ada sifat malu yang syar'i yaitu yang membuat seseorang melakukan perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang buruk. Ini adalah sifat malu yang terpuji. Nah, sifat malu yang kedua ini adalah sifat malu yang tercela yang madmum, yang tidak syar'i. Yaitu sifat malu yang menjadikan dia meninggalkan perbuatan yang disyariatkan. Jadi ada sifat malu karena sifat malunya membuat dia meninggalkan perbuatan yang diperintahkan atau disyariatkan. Contoh misalnya, ada seseorang yang suaranya bagus. Kemudian, waktunya azan. Silakan azan. Ulun supan. Ulun malu. Sehingga dia tidak azan. Sehingga dia tidak meninggal, sehingga dia meninggalkan sebuah ibadah yang namanya ah, azan. Jadi ulun ulang, ada sifat malu yang tercela, yaitu sifat malu yang membuat dia meninggalkan perintah, membuat dia meninggalkan ibadah, membuat dia meninggalkan sesuatu yang disyariatkan. Contoh misalnya azan. Azan adalah sebuah ibadah. Sebuah ibadah. Bahkan ulama berbeda pendapat antara mana yang lebih afdal antara muazzin dengan imam, imam sholat. Mana yang lebih banyak pahalanya? Itu menunjukkan azan adalah memiliki ibadah yang banyak pahalanya. Ketika ada seseorang yang suaranya bagus dan dia ditawarkan silahkan azan. Kemudian dia menolak, saya malu. Nah, maka karena dia menolak sebuah ibadah karena malunya, maka inilah yang disebut dengan malu yang tercela. Malu yang membuat dia meninggalkan ah, azan. Contoh yang lain. Ketika belajar, orangnya banyak, disuruh oleh ustadznya, silahkan baca. Antum suara lantang, suara bagus, suara lantang. Silahkan baca agar yang lain mendengar. Lalu dia menolak, saya malu ustadz. Karena dia malu, akhirnya apa? Meninggalkan perintah si ustadz tidak mau membaca kitabnya, maka inilah malu yang tercela. Contoh yang lain. Disuruh untuk menghafal Al-Qur'an. Silakan hafalkan Al-Qur'an di pojok sana. Kemudian dia menolak, saya malu. Nah, malunya dia membuat dia tidak menghafal Al-Qur'an. Kemudian, ketika lagi belajar Papan tulis banyak coretannya. Kemudian kata ustadznya, e, silahkan hapus, minta tolong hapuskan. Lalu dia menolak, saya malu ustadz. Nah, malunya dia membuat dia tidak menolong ustadznya. Malunya dia membuat dia tidak mau berbuat bah, baik. Inilah malu yang tercela. Malu yang membuat dia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka perhatikan pada jamaah sekalian. Malu yang kita sebutkan tadi, hadis Nabi dan macam-macam tentang keutamaan, itu adalah malu yang syar'i. Malu yang membuat dia meninggalkan perbuatan yang buruk dan mengerjakan perbuatan yang baik. Adapun malu namun dia meninggalkan perbuatan yang baik, itulah malu yang tercela. Contoh tadi, ketika dia disuruh azan namun tidak mau menolak dengan alasan saya malu. Padahal suaranya bagus, indah. Karena dia meninggalkan azan, karena dia malu ber, berdalilkan dengan malunya maka inilah malu yang tercela, malu yang membuat dia meninggalkan perbuatan yang baik. Kemudian kita memasuki hadis yang pertama namun para pemirsa, insya Allah kita akan sambung di pertemuan berikutnya ya karena sebentar lagi uh, saya mau mengajar di tempat yang lain ya. Jadi uh, tadi terlambat, minta maaf karena ada suatu halangan ya. Jadi insyaallah kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Uh, Al-Imam At-Tirmidzi cuma menyebutkan dua hadis tentang sifat malu. Insyaallah kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis.